السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد الحمد لله كتاب الشكر من الله سبحانه وتعالى من dengan harapan memperoleh ridhonya sebagaimana Allah الله. من surat من zumar الزمر 7 wa وإن تشكروا yaghfir لكم Bila kalian bersyukur, maka Allah akan meridainya bagi kalian. Insya Allah kita berharap dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah kita memperoleh ridhonya. Di samping kita ingin juga memperoleh keberkahan bagi orang-orang yang bersyukur sebagaimana Allah telah memberkahi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan dan kekayaan dan kemuliaan hidup dan tentu kita berharap juga agar kita terhindar dari segala musibah, bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang-orang yang tidak bersyukur diantaranya adalah korun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersyukur karena lebih mementingkan kepintaran dan menganggap bahwa ilmunya lah yang membuat dia menjadi kaya, menjadi orang yang benar-benar memperoleh kemudahan dalam hidup ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dia menjawab, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang aku capai, semua yang aku peroleh dari harta benda dan kekayaan ini semata-mata karena ilmuku, karena aku memperoleh ilmu. Nah, dia membanggakan kepintarannya, kemahirannya dalam berbisnis, kecakapannya dalam berdagang dan lain-lain sehingga Allah menghukumnya dalam ayat berikutnya fakosafna nabi wabidari bidarihi maka kami tenggelamkan dia dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepadanya kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan menggugah semangat kita untuk terus menyempurnakan keislaman kita menuju Islam yang kafah, menuju kesempurnaan dalam berislam. Bukan hanya muslim yang standar, muslim yang hanya menunaikan rukun-rukun Islam atau kewajiban-kewajiban yang asasi saja, namun juga menunaikan seluruh perintah-perintah Allah tidak pandang bulu apakah itu wajib, sunnah atau mubah dan lain-lain namun benar-benar kita bersemangat untuk menyempurnakan Islam hingga hal-hal yang terkecil karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi iman itu dalam 70-an 79 cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq yaitu menyingkirkan duri atau yang mengganggu dari jalan. Nah, mudah-mudahan semangat menyempurnakan keislaman itu terus bergelora dalam diri kita sehingga sebelum kita kembali kepada Allah kita telah benar-benar memaksimalkan usaha untuk sampai pada tingkat kemusliman kita yang paling terbaik dan tertinggi insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kali ini pada bab ke-9 yang membahas tentang prioritas dalam reformasi. Prioritas dalam reformasi yang diinginkan oleh Islam adalah yang paling utama adalah membentuk jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang mukmin dan islami sebelum membangun fasilitas-fasilitas institusi-institusi lembaga-lembaga namun yang paling penting adalah membangun pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang mukmin sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah sirah beliau ketika berada di periode Mekah. Nah dalam Al-Quran sendiri dalam surat An-Nur dan surat dan juga dalam surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun rijal, membangun orang-orang yang berjiwa keimanan yang sangat kuat, yang tidak lentur, tidak tergoda oleh godaan-godaan kesenangan duniawi dan perdagangan bisnis dan lain-lain. Umpamanya dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman memuliakan dan memuji orang-orang yang disebut rijal setelah membahas tentang cahayanya Allahu nurus samawati wal ard dalam ayat berikutnya dua ayat berikutnya Allah berfirman rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar عملوا ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu Orang-orang yang dibentuk oleh cahaya Allah, nur, cahaya keimanan, kalimat yang kuat, Kalimat asabi kalimat yang tetap dan kokoh adalah orang-orang rija yang tidak dilalaikan oleh baik tijarah, jual beli dan bisnis. Jadi mereka tidak tergoda, tidak terlalaikan, tidak lupa dari kewajiban iman tidak benar-benar tunduk kepada hawa nafsu, tetapi mereka adalah orang-orang yang kokoh dan kuat dalam mempertahankan keyakinan imannya, walaupun mereka sendiri terlibat dalam jual beli dan bisnis. tetapi jual beli dan bisnis itu tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka terus menerus menanamkan rasa tanggung jawab kepada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun dan di hari itu yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar di mana pada hari itu terbelalak mata-mata dan hati terguncang begitu luar biasa. Jadi mereka luar biasa, walaupun aktif secara dinamis dan maksimal dalam jual beli dan bisnis, namun mereka tidak lalai dari berzikir, tidak lalai dari menunaikan sholat, mendirikan sholat, tidak lalai dari menunaikan zakat dan terus-menerus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat karena pada saat itu latus alunna yauma idzin anin na'im karena pada hari itu pada hari di mana terbelalak mata dan terguncang hati itu akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat semuanya latus alunna yauma idin anin na'im Sungguh pada hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur, maka mereka pantas mendapatkan balasan dari Allah. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka akan dibalas oleh Allah diberi reward, diberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ahsana ma'amilu. Sebaik-baik balasan lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Wa yazidahum min fadli. Bahkan Allah melipat gandakan dari kemuliaan dan karunia-Nya min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dan Allah memberikan rezeki, pahala, balasan kepada setiap orang yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka, diduga-duga. Maka kalau kita baca ayat di surat Al-Baqarah bahwa Allah akan membalas 700 kali lipat, itu dalam persangkaan kita. Masih dalam dugaan kita. Tapi orang-orang seperti ini yang disebut rijal dalam ayat di surat An-Nur ini balasannya tidak bisa dihitung-hitung diduga-duga Allah memberikannya bigoiri hisab tanpa hitungan tanpa dugaan tanpa persangkaan maka luar biasa orang yang terlibat bisnis orang yang terlibat dalam segala aktivitas ekonomi orang-orang yang disibukkan dengan urusan-urusan duniawi mungkin dalam pandangan orang namun mereka tidak lalai dari berzikir kepada Allah menunaikan sholat menunaikan zakat dan terus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab di hari yang terbelalak mata dan terguncang hati itu mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan balasan yang tiada terkira selanjutnya dalam surat Al-Ahzab disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 23 yang disebut pribadi-pribadi yang dibentuk sebelum institusi sebelum lembaga, sebelum fasilitas-fasilitas yang bersifat materi adalah rijalun aminal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila adalah di antara sebagian mukmin itu ada rijal ada pribadi-pribadi yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka benar-benar jujur dan benar dalam sumpah dan janjinya kepada Allah. Sadaqu ma'ahadullah alaihi. Janji syahadat, janji untuk benar-benar menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya, menjadikannya sebagai hakim, menjadikannya sebagai tempat memohon rezeki menjadikannya sebagai tempat berhukum semuanya maka mereka disebut oleh Allah sodaku ma'ahadullah alaih di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam mempertahankan sumpah dan janjinya itu minhum mangkobo dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang masih menunggu belum dipanggil belum ditemui ajalnya masih menunggu tapi mereka tidak merubah janjinya wa ma badalu tabdila dan mereka tidak merubah janji-janji itu sumpah-sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nazar-nazarnya kepada Allah mereka tidak merubahnya nah itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi-pribadi yang disebut oleh ahli sejarah orang-orang atau pribadi-pribadi itulah yang dididik dan dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang beliau menunaikan risalahnya. Karena bangunan-bangunan fisik baru dibangun dengan gemerlap dan uh, terlihat jelas itu pada zaman Utsman bin Affan atau sebelumnya di zaman Umar Ibnul Khattab sudah dimulai dengan membuat pos-pos penting dalam pemerintahan kekhalifahan. Namun di dalam pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantor pun tidak disebutkan, bahkan kantor pengadilan pun tidak ada, tapi di masjid. Orang-orang yang dibentuk oleh Rasulullah, pribadi-pribadi yang dibentuk, yang dibina oleh Rasulullah, yang disebut dengan rijal itu. Jadi prioritas dalam reformasi kalau kita berkaca dan bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun pribadi-pribadi, membina, mendidik, mentarbiah individu-individu menjadi mukmin yang benar-benar kuat imannya, akidahnya, bersih dari segala sirik, nifak, ufur, kemunafikan, pasik, zalim, dan dosa-dosa yang kecil lainnya yang bersih, yang lurus, yang memiliki ibadah juga ibadah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar ikhlas dan tidak menambah-nambah sesuatu yang sebetulnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah dan juga tidak menguranginya. Benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan dan mengajarkan dengan sempurna. Orang yang juga berakhlak mulia, orang yang tidak lalaikan, orang yang berpikiran islami, orang yang mampu membentuk dirinya menjadi orang-orang yang mampu menafkahi, menafkahi dirinya dan menafkahi keluarga dan orang-orang yang ada dalam amanah. Orang yang juga bermanfaat untuk orang lain. Orang yang memiliki kontribusi dalam membangun Islam dan dakwah. Orang-orang yang memiliki kualifikasi umat yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka di sini Allah menegaskan ummahnya yang harus khair ummah. Pribadi-pribadinya atau anggota-anggota dari ummah itulah yang kemudian membentuk ummah khairu ummatin. Umat yang terbaik itulah yang harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengedepankan pendidikan dan baca segala sarana-sarana dalam belajar pembelajaran itu sangat dimuliakan oleh Islam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ikroh dan itu sudah masyur dan sudah kita pahami, kita sadari bersama-sama. Bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk yang lainnya, tapi ikroh baca, baca alam semesta ini dan baca juga Al-Quran. Subhanallah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala pendidikan yang dikedepankan Bahkan pendidikan ini harus dikedepankan dari jihad yang merupakan salah satu sarana untuk menegakkan Islam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Mekah itu berkali-kali sahabat yang lemah itu memohon kepada Rasulullah kapan kewajiban jihad itu ditetapkan atas kita agar kita mampu melawan secara fisik. Karena pada saat itu sudah bergabung Umar yang terkenal dengan keberaniannya dan kekuatannya Hamzah juga masuk Islam pada tahun kelima dari kenabian. Orang-orang pada saat itu sudah berani bertawaf dengan terang-terangan dan sudah memiliki kekuatan dengan dua figur yang sangat pemberani dan pahlawan Islam. Sehingga orang-orang pada saat itu yang ada di Darul Arkom dan Arkom memohon kepada Rasulullah agar kewajiban jihad itu turun. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas tastajilu, jangan kalian tergesa-gesa, karena bisa jadi kalian belum siap untuk kewajiban jihad itu." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk eh, kita berandai-andai dan bermimpi untuk ketemu kepada eh, ketemu musuh dan syahid, sebab bisa jadi ketika kita benar-benar terjun di medan perang melawan musuh-musuh Allah, justru yang terjadi adalah mati konyol. Sebab pada tiga kasus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang tersebut bukan sahid, namun yang pertama itu adalah dia meninggal karena dia fanatisme golongan. Dia ingin di, dikatakan oleh kaumnya dia sebagai pembela kaum nasionalis. Kemudian yang kedua, ingin dikatakan sebagai orang yang paling berani. Kemudian yang ketiga, yang disangka oleh sahabat mereka mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di surga, kata Rasulullah tidak. Mereka di neraka. Yang ketiga itu adalah orang yang berperang tapi nafsunya belum terdidik untuk meraih ridho Allah dan surganya, tapi ingin memperoleh harta rampasan dan kekayaan dan keuntungan-keuntungan duniawi. Semua mereka di neraka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seluruh sahabat saat itu beranggapan bahwa mereka ini adalah penghuni surga yang tertinggi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi pendidikan iman, pendidikan bagaimana kita menjadi muslim yang kafah harus dikedepankan dari kewajiban-kewajiban jihad. Karena jihad itu sendiri adalah untuk menegakkan Islam dan ketika tegaknya Islam tanpa ada ilmu, tanpa ada orang-orang yang siap untuk menjalankan Islam ini secara kafah, secara menyuruh maka jihad itu kurang bermakna dan bahkan bisa jadi dikalahkan kembali. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah termasuk di antara saudara-saudara kita di Taliban, di Afghanistan yang sebelumnya benar-benar belum menyatu dalam paksi yang benar-benar tauhidul ummah sehingga antara mereka sendiri berperang dan belum siap walaupun musuh sudah kalah walaupun Soviet sudah angkat kaki dan inilah yang harus menjadi pemikiran kita agar pendidikan membentuk orang-orang dan pribadi-pribadi harus dikedepankan sebelum institusi dan lembaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekali. Kemudian dalam bahasan ini juga uh, Imam Yusuf Al-Qardawi menjelaskan tentang pentingnya menangkal perang pemikiran yang terjadi ada yang benar-benar radikal, ada yang aliran-aliran mitos, ada aliran-aliran skriptualisme, orang-orang yang hanya taklid buta, kalau gurunya mengatakan begini, dia akan ikut tanpa ada resep, tanpa ada pemikiran, tanpa ada diskusi, tanpa ada bantahan. Taklid buta itu sangat dicelah dan dihina dalam Islam, walaupun itu benar. Kalau benar masih untung, alhamdulillah. Tapi yang dipuji oleh Islam adalah al-ittiba, mengikuti. Mengikuti itu dasarnya adalah mengetahui dan memahami masalah itu dan tahu dasarnya apa. Itulah orang yang dipuji oleh Islam. Kalau taklid apa yang diajarkan kemudian diikuti secara membabi buta, walaupun itu benar tetap dicela oleh Islam dan dihina. Sebab orang yang demikian tidak menggunakan akal pikirannya, karena Islam membebani syariat, menyatakan taklif itu berlaku pada diri seseorang kalau orang itu sudah balik. Kemudian yang kedua itu akalnya berfungsi. Kalau akalnya tidak berfungsi, dia setengah gila atau gila benaran, syariat tidak berlaku baginya. Tidak, bukan mukallaf dia. Orang gila, orang setengah gila. Orang yang sempurna akalnya baru dikatakan mukallaf dalam Islam inilah makanya beliau menawarkan di sini bagaimana menjadi ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat yang pertengahan moderat yang tidak terlalu red uh, eh, skriptualisme juga tidak terlalu radikal karena Islam adalah agama yang benar-benar menawarkan dialog dan diskusi, tidak ada pemaksaan. La ikraha di Inilah yang beliau kedepankan jadi memprioritaskan ummatan wasafan, pribadi-pribadi yang moderat, yang pertengahan, yang seimbang, yang adil yang benar-benar menempatkan masalah itu pada proporsi yang tepat dan seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu kurang. Nah inilah yang kemudian beliau kedepankan dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang wasopan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi-saksi atas kebenaran Islam atas manusia dan rasul-rasul akan menjadi saksi litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida kita menjadi saksi-saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kebenaran dan keseimbangan yang kita kedepankan dalam berislam wallahu alam inilah bahasan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin ada hal-hal yang dapat kita diskusikan bersama Subhan dan lainnya, saya persilakan.